Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khatamin nabiyyin wal mursalin wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih yang disyarah oleh Asy-Syaikh al alamah Salih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Kemarin sudah kita baca matanya atas itu, sekarang membaca syarahnya bawah. Halaman 52 bagian bawah perhatikan baik-baik. Qala asyarihu asabahullah asbahullah wasafahum birrasyidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka dengan rasyidin. Mensifati para sahabat, para al-khulafa, para pemimpin yang empat dikenal dengan apa? Al-khulafa ar-rasyidin. Al khulafa rasyidun disifatin rasyidun nam warusdu diddul ghain. Arusdu itu lawan ghain. Apa itu ghain? Nam ghain itu adalah kesesatan. Berarti arusdu petunjuk artinya. Paham ya? Arusdu petunjuk. Jadi ar-rasyidun orang-orang yang bisa memberikan petunjuk. Dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat. Wa huwal huda Maksudnya ar-rusdu itu ada al-huda, wattiba'ul haq. Itu makna ar-rusdu. Ar-rusdu maknanya apa tadi? Al-huda, petunjuk. Wattiba'ul haq dan mengikuti al-haq itu namanya ar-rusdu. Wal ghay, apa al-ghay? Huwa dalal wal inhiraf 'anil haq. Al-ghay itu ada kesesatan dan berpaling dari al-haq. Hati-hati. Jangan sampai kita berpaling dari al-haq karena orang ketika berpaling dari al-haq itu ada unsur ada semata-mata benih-benih kesombongan pada dirinya. Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, meremehkan manusia itu adalah kiber. Jadi jangan sampai al-haq itu antum tentang, antum lawan. Karena al-haq ahqu an yuttaba, kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Al-haqqu nan aqwa minar rijal. Yang namanya kebenaran itu lebih kuat daripada sekedar apa? penguasa atau pemimpin di muka bumi ini. Na'am barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Kebenaran harus kita junjung tinggi-tinggi barakallahu fikum. Jangan sampai kita na'am melawan kebenaran, melawan al-haq. Nah, ini. al ghay huwa dhalal wal infiraf anil haq. al ghay itu adalah kesesatan dan berpaling dari al-haq. Fahumur rasyidun radhiyallahu anhum. Maka mereka para khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka para khulafa tersebut rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang bisa membimbing, orang-orang yang bisa mengarahkan, orang-orang yang bisa memberikan petunjuk dengan petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma wasafahum biwasfin akhar. Kemudian setelah itu Rasulullah mensifati para sahabat itu al-khulafa rasyidun dengan sifat yang lain. Faqal al-mahdiyyin Ai eh, alladzina hadahumullah littiba'il haq. Masyaallah. Mereka-mereka ini al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka adalah orang-orang yang Allah telah berikan petunjuk untuk mengikuti kebenaran. Karena orang ketika mengikuti kebenaran butuh petunjuk, enggak sembarangan. Paham ya? Kita mau selamat tempuhlah jalannya. Jangan pengen selamat tapi nggak mau nempuh jalan keliru. Mau masuk surga amalkan amalan-amalan yang bisa menghantarkan kepada surga. Paham ya? Jangan cuma berangan-angan. Enggak pernah dijumpai perahu, kapal itu berjalan di daratan yang tidak ada airan, yang tidak ada airnya. Sampai-sampai sebutkan dalam pantun itu ya, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Artinya apa? Kamu ingin selamat, ingin beruntung, eh, ingin berhasil sukses tapi tidak mau menempuh cara-caranya. Tidak mau menempuh jalan-jalannya ini bagaikan apa? Bagaikan nah permisalan bahwasanya perahu itu tidak apa? Tidak akan pernah bisa berjalan atau berlayar di daratan yang tidak ada airnya. Kering. Ya cuma terdampar gitu aja. Nah, tidak sampai kemana mana Paham ya? Jadi kalau orang ingin selamat, ingin berhasil, ingin sukses, ingin apa? Nah, mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat tempuh jalan-jalannya. Nah, barakallahu fikum menempuh jalan-jalannya. Naam. Di antaranya apa? Jalan yang bisa menghantarkan kepada surga Allah Taala ilmu nafi'. Al ilmu nafi' wal amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh itulah yang bisa menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Al-Imam Sa'di rahimatullah alaih menyebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah dalam kitab apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah 6 kata beliau, "I'lam hudida rusda anna afdalal minan." ilmun yuzilu syakka anka wad wa yakshiful haqalidil qulubi wa yusilul 'abda ilal matlubi. Artinya apa? Di situ disebutkan i'lam ketahuilah anna afdalan minan. Nah, maksudnya apa? Beliau mengatakan i'lam hudita. Ketahuilah semoga engkau diberikan petunjuk anna afdalan minan bahwasanya kenikmatan karunia yang paling besar adalah apa? Ilmun. Ilmu. Yuzilu syakka anka waddaran. Yang bisa menghilangkan kerancuan, kebimbangan dan kotoran-kotoran dari dirimu. Kotoran apa? Kotoran kesyirikan, kotoran bid'ah, kotoran hizbiyah dengan adanya ilmu tadi itu. Naam. Wa yakshiful haqqa lidil kulubi akan menampakkan al-haq. Paham ya? Naam, dengan ilmu tadi itu akan nampak terang benderang al-haq di hadapannya lidil kulubi bagi orang yang punya enam akal. Itu sekedar nasihat dari siapa? Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih bahwasanya ilmu al ilmu nafi' wal amal saleh itu adalah apa? Adalah kunci utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat di antaranya. Naam. Kita lihat sini. Wa man ittaba'al muhtada faqad ihtada. Masyaallah. Dan barang siapa yang mengikuti orang-orang yang diberikan petunjuk, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Jadi kita ngikutin orang-orang yang sudah diberi petunjuk dari kalangan khulafa rasyidun, para pemimpin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dengan apa namanya catatannya? Catatannya selama mereka tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kita tekankan adalah apa? Selama tidak berseberangan karena istihad sahabat itu bukan hujjah ketika berseberangan dengan apa? sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak boleh kita berhujjah dengan istihad sahabat ketika istiadnya keliru. Paham ya? Tapi langsung kembali kepada sumber intinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam masalah adzan dua kali ketika Jumat baik dalam masalah apa kemarin merapikan jenggot ketika sudah satu genggam itu semuanya istihad sahabat yang berseberangan dengan apa yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam sehingga kita langsung mengambil kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdalilkan dengan hadis yang simpel pendek padat maknanya antum semua menghafal apa itu wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebaik-baik petunjuk petunjuk siapa Rasulullah atau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan lagi lagi. Kata beliau di situ, "Addu 'alaiha binawajid." Gigitlah sunnah dengan gigi geraham. Karena sekarang ini bahkan ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, Rasulullah sudah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akhir zaman itu pasti penuh dengan kerusakan. Sehingga Rasulullah mewanti-wanti, barang siapa yang masih hidup setelah aku meninggal nanti, maka peganglah sunnah, ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidun abdu 'alaiha bin nawajid gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham disuruh megang erat-erat karena bagaimana apa kemarin hadisnya Anas Malik riwayat Tirmizi kal 'alal jamri ya'ti alam nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal 'alal jamri akan datang di hadapan manusia suatu zaman manakala ada fitnah di zaman tersebut dia berpegang teguh dengan agamanya Berpegang teguh dengan sunnah, dengan Al-Quran sunnah bagaikan orang yang menggambar api. Berat. Ujian sana kemari, depan belakang, atas bawah, dunia, subhat, syahwat. Banyak ujiannya. Bagaikan orang yang menggenggam apa tadi? Menggenggam bara api. Bara api yang menyala-nyala kalau digenggam bagaimana? Sangat panas luar biasa. Eh, terkelupas tangannya. Tapi kalau dia kuat memegangnya, Masya Allah. Berarti dia kokoh di atas apa? As-sunnah itu permisalannya tapi kalau dia nggak kuat bagaimana? Lepaslah barang api tadi itu. Lepaslah sunnah ah, hati-hati ya, jangan sampai kita nam tertipu dengan apa nih? Subhat, syahwat, dunia sehingga terlepas yang namanya apa? As-sunnah. Gigitlah sunnah dengan gigi geraham. Rasulullah SAW pilihkan gigi geraham karena para ulama telah menyebutkan gigi geraham itu di dalam menggigit yang paling kuat. Faham ya? Gigi seri kalah. Gigi taring kalah Paham ya? Nah, gigi geraham yang paling kuat. Paham ya? Nah, kalau antum mau mencoba, enggak percaya, buktikan antum gigit kain dengan gigi geraham antum tarik sendiri. Sangat kuat sekali. Tapi kalau antum gigit dengan gigi seri bagaimana? Sempal, rampal. Paham ya? Karena apa? Ini ringan sekali ini ya. Eh, jangan macam-macam ini ya. Gigi seri ini ringan sekali. Maksudnya dalam artian lemah gitu ya. Posisinya itu lemah. Antum gigit sesuatu ditarik gitu. Bisa apa tadi? Rampal alias sempal ini, Paham ya? Terlepas giginya. Allah musta'an. Tapi geraham kuat sekali. Percaya enggak? Percaya saja sudah enggak usah buktikan. Percaya aja. Paham ya? Nah, kalau gigi seri kurang kokoh dia, tapi gigi geraham sangat kokoh. Maksudnya bagaimana? Rasulullah perintahkan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Kata beliau di sini yakni Syekh Saleh Fauzan menjelaskan bahwa itu adu 'alaiha yakni Sunnah Rasul SAW. Gigitlah sunnah Rasulullah SAW. Pegang erat-erat. Wa sunnah khulafaihul rasyidin. Dan sunnahnya para pemimpin yang empat tersebut. Hada yuradu bihi syiddatut tamassuk Yang diinginkan di sini bukan menggigit dengan gigitan benaran ya. Maksudnya adalah Yang diinginkan dengan syiddatut tamassuk bin Yaitu enam begitu kuatnya, dahsyatnya berpegang teguh dengan sesuatu. Itu namanya apa? Namanya dikiaskan dengan gigitlah. Nah ya, nam dikinayahkan, diungkapkan dengan lafaz apa? Gigitlah itu bukan berarti menggigit beneran, tapi maksudnya apa? Peganglah erat-erat. Nah ya, kuatkanlah dalam berpegang teguh dengan sesuatu tersebut. Karena berpegang teguh dengan sunnah kunci apa kemarin? Kunci keselamatan, kunci keberuntungan, kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Berkata Imam Az-Zuhri rahimatullah alaih, dinukilkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam mukadimahnya, mukadimah Sunan Darimi, apa kata beliau? At-tamassuku bi sunnati najatun. Dalam riwayat lain, al ittisamu bi sunnah najatun, artinya sama. Berpegang teguh dengan as-sunnah ada kunci keselamatan. Mau selamat, berpegang teguh dengan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Yuqal, 'addu 'alaiha bin nawajid idza ishtadda tamas idza ishtadda tamassakahu bihi, masyaallah. Idza ishtadda tamassukuhu bihi, masyaallah. Adda alaih maksudnya apa? Adda alaih bin Awajid gigit atau dia menggigit dengan gigi raham maksudnya apa? Idastadda tamassuquhu bi. Apabila sangat kuat berpegang teguhnya dengannya. Paham ya? Kal seperti orang yang tenggelam. Idza waqa'a ma idza waqa'a wa ma'ahu habl fa innahu yatamassak bi hadzal habl li alla yaghriq. Masyaallah. Contohnya seperti orang yang mau tenggelam. Apabila dia eh, mendapatkan suatu tali misalkan mau tenggelam ini di laut mau tenggelam ada tali. Kira-kira dia lepaskan talinya atau pegang? Eh? Lepaskan atau pegang? Dipegang erat-erat. Eh? Dipegang erat-erat. Naam. Allah yang agar dia tidak tenggelam. Itu maksudnya permisalnya. Dipegang erat-erat. Faida idza faida fa idza khashiya an yanfalit min yadayhi 'adda 'alaihi binawajidih masyaallah apabila dia khawatir Nah, terlepaskan tali tadi dari tangannya, dia akan menggigit dengan gigirahannya, yakni bi adrasihi min al-hirs 'ala al-imsak bi hadzal habl. Maksudnya apa? Menggigit dengan gigirahannya, nah barakallahu fikum dengan kuat sekali tali tadi itu. Li'annahu sabilun najah karena itu jalan untuk selamat. Lah mau tenggelam dia ada tali, dia enggak mau pegangan. Lepaskan tali tenggelam beneran itu loh ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada as-sunnah eh, dia tidak memegang erat-erat, dia nanti khawatirnya apa? Terjerumus, tergelincir ke dalam apa? Kesesatan oleh billah. Naam. Fa sunnatur Rasul sallallahu mislu hadzal habl alladhi biyadil ghariq lau atlaqahu law atlaqahu lahalak allah. Maka sunnah Rasulullah SAW dipermisalkan bagaikan apa? Tali ini eh, yang ada di tangan orang yang hendak Nah, tenggelam tadi itu. Kalau seandainya dia melepaskan tali tadi, lah halakan saya dia akan apa binasa, tenggelam. Dipermisalkan oleh siapa? Al Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Dinukilkan oleh Al Imam Harawi, Al Imam Al Harawi dalam kitab Zamul Kalam wa Ahli. Eh, apa kata beliau? As-sunnah safinatu Nuhin man raqibaha nada wa man takhalafa anha ghariqa. Sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang dia itu naik dia atas perahu tersebut selamat. Dan, dan barang siapa yang dia meninggalkan, menjauhi perahu tersebut, maka sungguh dia akan apa? Tenggelam. nasallaha assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa nasallahu an yuwaffiqana iyyakum lima yuhibbu wa walhamdulillahi rabbil alamin.